Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru yaitu seputar keluarnya orang-orang yang memiliki benih-benih tauhid dari neraka jahanam yang semula diadab di neraka tersebut. Jadi ada dari kalangan kaum mukminin muslimin yang diadab terlebih dahulu sudah menjadi arang ini ya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mereka hidup dimasukkan ke dalam nahrul hayah sungai kehidupan. Akhirnya mereka yang semula sudah menjadi arang dan itu tumbuh Nah, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang diterpa oleh banjir kemudian apa? tumbuh di pinggir sungai. Maksudnya bagaimana? Tumbuh. Nah, yang semula sudah menjadi arang, Allah Ta'ala tumbuhkan kembali. Digelari dengan jahanamiyun. Orang-orang tersebut digelari dengan apa? Jahanamiyun karena pernah masuk dalam neraka jahannam. Nah, kita lihat Qala al-mu'allif wa Allah khurujul muwahhidin minan nar. Keluarnya orang-orang ahli tauhid dari api neraka. Jadi jangan sampai kita menyepelekan atau meremehkan tauhid. Jadi hatta walaupun sekecil apapun tauhid yang ada pada seorang hamba itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Nah, sudah kita lewati kan? Maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika hendak meninggal dunia akhir ucapannya adalah la ilaha illallah maka sungguh dia dijamin masuk surga. Kita lihat qala al Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah wa qul yukhrijullahu al-'azim min fadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tudrahu 'ala nahri fil firdaus tahya bima'ihi kahabbi hamilis sayni idja'a yatfahu artinya Katakanlah, sungguh Allah Ta'ala akan mengeluarkan Allah Ta'ala yang zat yang maha agung akan mengeluarkan dengan sebab keutamaannya minan nar dari api neraka ajsadan minal fahmi tutrahu akan mengeluarkan jasad-jasad manusia yang sudah menjadi arang bayangkan yang sudah menjadi apa sudah menjadi arang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tutrahu diletakkan, diletakkan di mana? Ala nahri fil firdaus tahyal ma'ihi. Diletakkan ke dalam sungai yang ada di dalam surga Firdaus yang airnya bisa menghidupkan kembali. Sungai dikenal dengan sungai kehidupan Nahrul Hayah. Namanya apa? Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Kahabbi hamilis saini seperti apa? Seperti biji-bijian atau benih-benih yang dibawa oleh hanyutan air sungai. Nah, idza ayat fahu. Nah, ketika dia datang kemudian tiba-tiba tumbuh. Maksudnya bagaimana? Biasanya kalau benih-benih atau biji-bijian yang dibawa hanyut oleh nah barakallahu fikum arus air yang ada dalam sungai itu biasanya kan posisinya kan terdampar di pinggir-pinggiran. Tiba-tiba biji-bijian ini tumbuh. Nah, seperti itu tumbuhnya. Semula sudah menjadi arang tumbuh kembali. Nah, ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Digelari dengan apa tadi? Jahannamiyun. Nah, Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan habibullah taala syarahnya, "Hadhihi mas'alatul min al muwahhidin alladzina indahum kabairu walakinnaha duna syirkin. Masyaallah. Ini adalah permasalahan mengenai ahlul ma'asi, pelaku maksiat tapi dari kalangan muwahhidin. Dia masih memiliki benih-benih tauhid, tapi di ahlul ma'asi. Yang mereka memiliki dosa-dosa besar, tapi dosa besarnya di bawah kesyirikan. Karena kalau syirik hadati, syirik itu dosa besar yang paling besar. Oleh karena itu Rasulullah suatu ketika bertanya kepada segenap para sahabat, Ala ukhbirukum bi akbar kabair? Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa-dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan al-isyraku billah. Yang pertama al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasannya adalah apa? seputar ahli ma'asi dari kalangan muwahhidin. Dia masih memiliki benih-benih tauhid, cuman dia pelaku maksiat, pelaku dosa besar. Tapi apa? Dosa besarnya bukan kesyirikan. Kan sudah kita lewati, ada dua kelompok sesat dalam masalah pelaku dosa besar. Kelompok sesat pertama Khawarij yang mereka mengkafirkan. Pelaku dosa besar kafir. Dipermisalkan seperti bilangan 10. Bilangan 10 ketika dikurangi satu tinggal berapa? 9. Enggak dikatakan 10 lagi. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar, besar kafir, enggak dikatakan mukmin lagi. Ini pendapatnya Khawarij. Jadi pelopornya siapa? Abdul Khawaisirah At-Tamimi. Allah musta'an. Pendapat yang kedua Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir. Fi manzilah baina manzilatain katanya. Berada di antara dua tempat, enggak mukmin, enggak kafir. Paham ya? Ini Nah, barakallahu fikum jeleknya orang-orang Mu'tazilah. Mukmin enggak? Enggak mukmin. Lah kafir atau bukan? Bukan kafir juga. Lah terus di antara dua tempat. Di antara mukmin dan kafir. Allahul musta'an. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Tapi dua oknum, dua pendapat atau dua kelompok ini sepakat mengenai pelaku dosa besar di akhirat kekal di dalam api neraka. Nah, ini yang kita bantah nanti. Paham ya? Khawarij dan Mu'tazilah ittafaqu ala hukmi sahibil kabirah fil akhirah. Mereka sepakat mengenai hukum pelaku dosa besar di akhirat. Apa sepakatnya? Kekal di dalam api neraka. Nah, kenapa kekal? Karena mereka meniadakan syafaat untuk ahli kabair. Ini yang berbahaya. Jadi ahli kabair, pelaku dosa besar itu tidak dapat syafaat. Sehingga otomatis kekal kalau sudah masuk neraka. Padahal pendapat yang sahih pendapat yang la ifrat wa la tafrit, pendapat yang tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dan tidak pula apa? meremehkan barakallahu fikum adalah pendapat ahli sunnati wal jamaah. Pendapat ahli sunnati wal jamaah yang Allah telah firmankan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat pertengahan. Siapa umat pertengahan? Ahlu sunnah atau ifatul mansurah Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Yang sandarannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa kok pertengahan? Pelaku dosa besar di dunia, ini menurut ahli sunnah ya, ini pegang baik-baik ini. Pelaku dosa besar di dunianya dia mukmin bi imanih, asin bi maksiatih, mukminun naqisul iman itu istilahnya. Mukmin tapi berkurang keimanannya. Itu pendapat Al-Sunnah. Dihafal ini ya pelaku dosa besar di dunia apa? Mukmin hanya saja berkurang keimanannya. Apa maksudnya? Mukminun naqisul iman, mahum? Mukmin tapi keimanannya berkurang, terkikis. Enggak sempurna. Nah, itu hukumnya di dunia. Lah terus bagaimana pendapat ahli sunnah mengenai hukum pelaku dosa besar di akhirat? Hukum pelaku dosa besar di akhirat ini eh, pegang baik-baik ini tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham? In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah Taala menghendaki mengadab akan mengadabnya. Jika menghendaki untuk mengampuni akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau Allah seadanya diazab itu enggak kekal gitu maksudnya. Diazab dulu sesuai dengan kadar dosanya. Ujung-ujungnya tetap ke surga. Tapi kalau Allah telah menghendaki mengampuni sejak awal, diampuni sejak awal langsung dimasukkan dalam surga. Itu pelaku dosa besar. Ini pendapat yang sahih. Jadi la ifrat wala tafrid. Enggak berlebihan, enggak pula meremehkan suatu perkara. Pertengahan. Nah, itu ahli sunnah wal jamaah. Naam, kita lihat lagi barakallahu fikum. Mahum salah ya. Sudah kita kelirkan ya. Berarti ada tiga pendapat. Pendapat dua pendapat pertama pendapat sesat, pendapat yang batil Khawarij dan Mu'tazilah sudah kita sebutkan secara globalnya. Pendapat yang ketiga pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat yang sahih nah bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir di dunia. Lah terus dia mukmin cuman berkurang keimanannya. Mohon, Ewa. Adapun di akhiratnya pelaku dosa besar kekal enggak di neraka menurut Ahlus Sunnah? Eh? Enggak kekal, tapi Eh, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwan fi din azza nazakumullah kita lihat lagi, fa haula'i yu'tabaruna mu'minina muwahhidin. Mereka-mereka ini pelaku dosa besar itu masih dianggap mukmin, muwahhid, masih memiliki benih tauhid. Walakinna imanahum wa tauhidahum naqis. Akan tetapi keimanan mereka dan tauhid mereka berkurang. Itu ada. Paham ya? Ini pendapat yang sahih. Fa innahum la yakhrujuna minal Islam. Mereka belum keluar dari agama Islam. Berbeda dengan pendapat siapa tadi? Khawarij yang mereka mengatakan kafir. Dipermisalkan seperti bilangan apa tadi? 10. 10 itu kalau dikurangi 1 tinggal berapa? 9. Pelaku dosa besar awalnya mukmin, sekali berbuat dosa besar kafir. Ini menurut orang-orang Khawarij. Wal billah. Allahumma musta'an. Naam fa innahum la yakhrujuna min Islam khilafan lil khawarij wal mu'tazilah ya kan dalam rangka menyelisih al khawarij dan mu'tazilah ini berbahaya dua kelompok ini ya nah oleh karena ini nah pendapat yang sahih adalah pendapat ahli sunnah nah barakallahu fikum adapun khawarij enggak asing lagi kalau antum saksikan bermudah-mudahan mengkafirkan pemerintah muslim enggak asing lagi karena mereka menganggap ini pemerintah muslim berbuat besar-besar ini kafir bayangkan itu nah Allah musta'an Enggak melihat apa? Enggak melihat na barakallahu fikum na keadaan terlebih dahulu atau enggak melihat na mawani ataupun asbab langsung dikafirkan itu. Allah musta'an. Fahum tahtal masyiah. Maka mereka pelaku dosa besar di bawah kehendak. Insyaallah ghafara lahum wa lam yu'adzibhum wa dakhalul jannata min awwali wahlatin. Masyaallah. Wa insyaallah 'adzabahum. Artinya apa? Di bawah kehendak itu kata beliau jika Allah Taala menghendaki untuk mengampuni mereka, Allah Taala ampuni mereka dan tidak mengadap mereka. Langsung mereka masuk surga sejak awal permulaan, bayangkan. Nah, ini termasuk apa? Termasuk keutamaan Allah Taala itu. Jika jika Allah Taala menghendaki, itu langsung dimasukkan surga. Kami yang tidak apa? tidak diadab. Tapi kita nggak bisa memastikan ya. Oleh karena itu orang-orang awam yang jauh dari ilmu, kata mereka ini kan dia baru belajar awal-awal itu ya langsung dia bermudah-mudahan. Tapi kan nanti ujung-ujungnya ke surga katanya. Jadi pelaku dosa besar enggak masalah, kan enggak enggak kafir juga. Ujung-ujungnya nanti ke surga juga. Ya kalau dia langsung dimasukkan dalam surga. Tapi kalau dia azab dulu berarti dia kayak seakan-akan ingin merasakan adab itu loh ya. Kita katakan enggak bisa kita pastikan. Paham ya? Tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang ujung-ujungnya ke surga, tapi jangan jadi alasan untuk dia berbuat dosa besar akhirnya bermudah-mudahan. Berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Karena azab di neraka tahu sendiri kan bagaimana. Nah, tentunya ini azab yang parah, bukan azab yang ringan. Karena azab yang paling ringan yang diberikan kepada siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdiri di atas bara api hingga otaknya apa? Mendidih itu paling ringan sudah. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Wa insyaallah adabhum. Jika Allah telah menghendaki Allah mengadab mereka sesuai dengan kadar apa? dosanya. Nah, Walakinnahum la yukhalladuna finnar kama yukhalladul kuffarul musyrikun. Akan tetapi mereka walaupun Allah taala masukkan ke dalam neraka, Allah taala mengazab mereka, tapi mereka tidak dikekalkan dalam api neraka sebagaimana kekalnya orang-orang kafir dan musyrikin. Kalau orang kufar wal musyrikin jelas mereka kekal dalam api neraka, la yamutu fiha wala yahya. Enggak hidup, enggak mati, merasakan terus Nam azab dalam api neraka oleh Allah. Ngeri. Ikhwan fi din azza wa jalla kita lihat lagi. Kata beliau disebutkan sini wa illa ma yukhrajuna minan nar ba'da ta'dhibihim. Akan tetapi mereka akan dikeluarkan dari api neraka setelah mereka diadab. Imma bi syafa'ati syafi'in pertama. Imma dengan bab apa? Syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Ini pendapat al-Sunnah. Jadi ahli kabair itu ada syafaat untuk mereka. Paham ya? Asy-syafaah di ahli kabair. Syafaat untuk pelaku sebesar. Nah, jadi Nabi dapat syafaat. Eh, yang Allah telah kehendaki, nah barakallahu fikum. Nah, intinya apa? Enggak kekal mereka dalam neraka. Ada syafaat orang-orang yang berikan syafaat nanti. Paham ya? Nah, karena syafaatnya umum, syafaat ahli kabair umum bisa dari kalangan para nabi, orang-orang mukminun, para malaikat, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa imma bi fadlillah azza wajal. Imma langsung dengan keutamaan Allah taala. Imma akan langsung. Naam. Wa imma bi intihai adabihim atau dengan kemungkinan ketiga setelah habis masa adabnya mereka. Dia ada tiga kemungkinan. Pelaku dosa besar ada tiga kemungkinan. Di bawah kehendak Allah taala jelas, tapi ada tiga kemungkinan. Pertama, dia nanti keluar dari api neraka tersebut sebabnya karena dapat syafaat yang kedua, langsung keluar karena dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keluar dari api neraka setelah selesai proses mengadab mereka. Paham salah ya? Keluar dari api neraka setelah selesai proses pengadaban. Jadi diadab dulu sesuai dengan kadar dosanya selesai keluar dari api neraka. Fayukhrajuna minan nar qat'an. Kata beliau pasti mereka akan dikeluarkan dari api neraka. Ini pendapat ahli Sunnah, jangan sampai keliru ya. Nah, ada tiga pendapat dan jangan sampai keliru. Khawarij, Mu'tazilah sepakat. Pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka, enggak dapat syafaat sama sekali. Allah musta'an ngeri. Fannaru yadkhuluha al-kafir musyrik. Maka neraka yang memasukinya adalah orang kafir dan orang musyrik. Wa qad yadkhuluha al-mu'min al-muwahhid bi tapi bisa juga yang masuk ke dalam neraka seorang mukmin yang muahid, muahid itu memiliki benih tauhid. Paham ya? Nah, dengan sebab dosa-dosanya. Maksudnya orang mukmin yang memiliki benih tauhid, nah barakallahu fikum otomatis dia tetap punya ya, walaupun sekecil apapun itu nanti tetap apa? Kalau dia nah memiliki dosa-dosa dengan kehendak Allah taala akan masuknya ke neraka tadi. Walakinnal kafira wal musyrika yukhalladuna finnar. Akan tetapi orang kafir dan orang musyrik mereka dikekalkan dalam api neraka ini. Kekalnya mereka. Paham maksudnya bedanya ya? Naam. Wa ammal muwahhid wal mu'min fala yukhallad fiha idza dakhalaha. Adapun orang muwahhid atau orang mu'min maka tidak dikekalkan dalam api neraka apabila masuknya. Tapi sesuai dengan apa tadi? Ah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selesai. na barakallahu fikum. E, proses pengadabannya setelah itu dipentaskan atau dengan karunia dari Allah Taala atau dengan syafaat orang-orang yang berikan syafaat. Nah, kata beliau di sini, hati aqidatu ahli sunnati wal jamaah jangan sampai terlepas. Ini adalah keyakinannya ahli sunnati wal jamaah khilafanil khawarij al mu'tazilah dalam rangka menyelisih orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Khawarij siapa pemimpinnya tadi? Dul Khuwaisirah At-Tamimi. Mu'tazilah siapa pemimpinnya? Apa? Mu'tazilah. Apa? Antum? Eh Wasil bin Atha. Jangan lupa ya. Wasil bin Atha Al-Mu'tazili, Al-Ghazzal. Nah, jadi dua oknum tersebutlah yang nah barakallahu fikum menyimpang dari Naam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai pelaku dosa besar. Naam Wasil bin Atha al Fazal, Ikhwani fi din azza wa kita lihat apa yang beliau sebutkan oleh yang sebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan rinciannya. Al-Khawarij yaqulun orang-orang Khawarij mereka mengatakan murtaqibul kabirah kafir kharijun minal millah. Bahaya ini. Pelaku dosa besar mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir keluar dari agama Islam. Ini ekstrim mereka. Jadi orang-orang khawarij ekstrim di dalam menghukumi pelaku dosa besar. Orang-orang Mu'tazilah bergaya pertengahan ya. Oh enggak seperti itu. Lah terus bagaimana? Enggak kafir, enggak mukmin. silah manzilah baina tayyib. Ada yang ekstrim di dalam meniadakan dosa besar. Siapa itu? Yaitu kelompok Murji'ah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum karena Murji'ah itu mengatakan apa? Imannya seorang hamba itu cukup ucapan dan keyakinan atau keyakinan tanpa ucapan atau ucapan tanpa keyakinan amalan enggak masuk. Jadi walaupun dia berbuat dosa besar, mabuk-mabukan, minum minuman keras, berjudi, nah berzina, itu imannya sempurna. Enggak ada dosa besar tadi. Bang ya? Itu kelompok tadi Murji'ah. Mau salah. Itu ekstrim dalam apa? Di dalam menetapkan keimanan pada orang. Jadi pelaku sebesar besar imannya sempurna katanya. Lah kalau nanti di akhirat wajib masuk surga. Itu orang Murji'ah. Namanya ahli Sunnah pertengahan tadi itu. Mu'tazilah bergaya dia, gayanya pertengahan katanya. Enggak mukmin, enggak kafir. Dia nyari nyari jalan pertengahan katanya. Mangzilah bain manzilatain. Kita katakan tiga pendapat tersebut pendapat yang sesat. Tadi Anda sebutkan dua tadi ya. Sebenarnya kalau ditambah lagi bisa Murji'ah tadi itu. Kalau Murji'ah ekstrim di dalam menetapkan apa? keimanan pelaku besar-besar. Jadi pelaku besar, imannya sempurna. Karena nggak pengaruh, amalan nggak pengaruh sama sekali. Karena menurut orang-orang Murji'ah itu yang namanya iman, iman diucapkan saja atau diyakini saja atau ucapan dan keyakinan. Lah amalan bagaimana? Amalan bukan termasuk bagian dari keimanan. Jadi orang walaupun nggak beramal imannya sempurna terus, seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Allah musta'an. Itulah jeleknya kelompok-kelompok ustaz yang mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsu dan juga nam akal mereka. Wa idza mata wa lam yatub fa khalidun mukhalladun nar mithlu kuffar. Kata orang-orang Khawarij, apabila pelaku dosa besar itu mati dan tidak tobat, maka dia kekal dikekalkan di dalam api neraka seperti orang-orang kufar. Ini Khawarij. ini, hati Sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa kila benar, kila benar, kila benar, anjing-anjing neraka. Julukannya orang Khawarij itu. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Karena orang-orang Khawarij di zaman para sahabat dahulu tidak sembarangan, Tidak seperti orang Khawarij zaman sekarang. Orang Khawarij zaman para sahabat itu para, para penghafal Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mencari ilmu, meremehkan ibadahnya para sahabat, ibadahnya mereka semangat, bayangkan. Itu orang Khawarij zaman saat itu. Tapi apa kata Rasulullah? Yamruquna minad-din kama yang sahmu meneraminya. Mereka itu cuma melewati agama Islam ini sebagaimana lewatnya anak panah dari buruannya. Jadi anak panah ngena buruannya lewat begitu saja, enggak nyisakan darah walau daging. Paham ya? Maksudnya itu enggak membekas sama sekali keislaman mereka, cuma lewat begitu saja. Akhirnya Rasulullah mengelari apa? Kila benar anjing-anjing neraka. Ini yang orang-orang khawarij yang ekstrim. Maksudnya ya yang sudah menghalalkan darahnya kaum muslimin. Digelari kila benar, kila benar, kila benar anjing-anjing neraka. Adapun orang khawarij gaya baru, paham ya? Model-model sekarang itu mana ada orang Khawarij zaman sekarang hafal Al-Qur'an misalkan. Bisa dikatakan jarang sekali. Orang-orang yang tertipu, terpancing. Paham ya? ya? Terprovokasi. Paham ya? Dengan apa? Dengan ucapan-ucapan surga berdaus, akhirnya mereka bantolon celananya ketat pun apa? Langsung membunuh diri misalkan. Anda saksikan ada yang biasanya melakukan pembunuh diri itu bisa dikatakan pakaiannya kebanyakan enggak syar'i. Paham ya? Karena orang Khawarij baru seperti itu modelnya. Sebutkan oleh Syekh Zaid bin Hadil Madkhali rahimahullah, Syekh Zaid bin Hadil Madkhali rahimahullah ketika beliau mensyarah kitab haknya, beliau punya syarah juga, orang-orang Khawarij zaman sekarang itu beda dengan zaman dahulu. Paham ya? Walaupun zaman dahulu terkeliru ya, tapi perbedaannya itu nampak sekali. Karena orang Khawarij zaman saat itu remehkan, mereka meremehkan ibadahnya para sahabat meremehkan ibadahnya para sahabat, para penghafal Al-Qur'an, tapi tadi itu melewati agama Islam sebagaimana lewatnya anak panah dari buruannya tadi. Lewat saja, nggak bekas sama sekali. Orang Khawarij zaman sekarang sudah nggak hafal Al-Qur'an, terkadang mereka cuma apa? nongkrong di pinggir jalan ya enggak? Kemudian mabuk-mabukan sebagiannya, salat pun masih berling istilahnya, cuma cuman panas panasin surga Firdaus. Nah, langsung suruh pakai rompi, diisi bom langsung meledakkan meledakkan dirinya, langsung bom bunuh diri misalkan. Allah musta'an. Sangat disayangkan. Berikutnya, wal Mu'tazilah yaqulun kelompok kedua Mu'tazilah mereka mengatakan ya yakhruju minal iman wa la yadkhulu fil kufr. Ini. Mereka keluar, pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan tapi belum masuk dalam kekufuran. Gayanya ini, gaya pertengahannya orang Mu'tazilah. Cuman gayanya tadi ya, mereka mengatakan pelaku sebesar yakhruju minal iman, keluar dari keimanan walayat la kufur. Tapi tidak masuk dalam kekufuran. Fa huwa fi manzilah bainan manzilatain. Ini. Maka pelaku dosa besar itu berada di suatu tempat di antara dua tempat. Kira-kira bingung enggak ini Abdul Ghafur? Bingung. Kalau meninggal mau dikubur di mana? Mau dikubur kubur kaum muslimin? Enggak muslim juga, enggak mukmin juga. Mau dikubur tempat orang kafir? Enggak kafir juga. Mau dikubur tengah-tengah, tengah-tengah jalan. ya enggak? Jadi membingungkan ini kelompok Mu'tazilah ini sebenarnya. Allahu musta'an. Fa in mata wa lam yatub fa huwa sama berarti. Kalau meninggal tapi enggak tobat, pelaku tetap kekal di dalam api neraka. Inilah sisi kesepakatan kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Di dalam neraka kekal. Mereka meniadakan syafaat untuk ahli kabair. Paham contohnya? Nah, karena syafaat itu sudah kita lewati, ada syafaat yang amah, yang umum, ada syafaat yang khasah. Syafaat yang umum di antara syafaat al-kabair. Maksudnya umum itu bagaimana? Para nabi bisa memberikan syafaat, para malaikat juga bisa memberikan syafaat, orang-orang mukminun juga bisa memberikan syafaat umum. Syafaat yang khusus seperti syafaatnya Rasulullah kepada pamannya Abu Talib diberikan apa keringanan azab api neraka khusus itu ya. Nah, kemudian syafaat apa? Syafaatul udmah syafaat yang paling besar yang orang-orang ketika berdiri di padang mahsyar membutuhkan syafaat tersebut itu hanya siapa yang memilikinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon insyaallah. Jadi secara globalnya syafaat terbagi menjadi dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Nah, kita lihat wa ilal madhhabaini batilun wa dhalun wa mukhalifun lil adillah. Dan masing-masing kedua madhab ini madhab yang batil, sesat dan menyelisih dalil. Fa innallaha jalla wa ala yaqul karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi siapa pun yang Allah taala kehendaki. Wa jaa'a fil hadis dan datang dalam hadis, in talib pergilah engkau." Faman kana fi qalbihi adna adna adna min mithqali habbati khardalin min iman fa akhrijhu minan nar. Masyaallah. Nah, barakallahu fikum dalam hadis yang sahih diperintahkan untuk mengecek, meneliti, dicek lagi. Maka barang siapa yang di dalam hatinya terdapat seketil, seketil, seketil apapun, hatta seketil biji sawi dari keimanan, keluarkanlah dia dari api neraka, bayangkan. Ada faedahnya. Nah, antum ingat apa tidak? Hadis bitaqah. Hadis bitaqah yang orangnya hampir pasrah sudah, pasrah dia. Karena apa? 99 catatan itu kejelekan semuanya. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. Kejelekan semuanya. 99 bayangkan itu. Sudah pasrah dah. Intinya sudah pokoknya binasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dengan satu bitaqah, satu kartu. Kartunya bertuliskan apa? Kalimat tauhid La ilaha illallah bayangkan. Akhirnya kartu tadi itu diletakkan di anak timbangan yang 99 catatan kejelekan diletakkan anak timbangan satunya. Ternyata apa? Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah lebih berat. Masya Allah. Dari situlah Allah Taala apa? Selamatkan orang tersebut. Menunjukkan karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Dan lihat lagi, wakala salam alaihi buat hari dzalika iman. Yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya keimanan menunjukkan bahasanya iman selemah apapun dia masih punya benih keimanan Allah tanda keselamatan nah tanda keselamatan ya karena apa karena kaidah yang benar apa kemarin kullu mu'minin muslim wa kullu muslim mu'min ini penting ini karena sebagian mereka mungkin kaidah ini balik keliru maksudnya bagaimana kalau dulu yang kita hafalkan setiap mukmin itu muslim tapi belum tentu muslim itu mukmin itu kalau dimutlakan keliru ya. Yang benar setiap muslim itu tetap mukmin, maksudnya memiliki benih-benih keimanan. Memiliki dasar keimanan ada walaupun imannya enggak sempurna, ya enggak? Dan setiap mukmin ya jelas muslim. Paham ya? Itu kaidah yang benar. Adapun dulu yang mungkin kita hafal sekolah-sekolah itu, setiap mukmin pasti muslim. Tapi belum tentu muslim itu mukmin. Paham ya? Dalilnya adalah adalah apa? Ayat dalam surat apa? Al-Hujurat itu. Qalatil a'rabu amanna Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Badui mengatakan kami ini telah beriman. Jangan kalian mengatakan beriman, tapi katakanlah kami telah berislam. Oh, berarti bagaimana ini? Berarti mereka keimanan itu enggak bisa di muslim ya. Setiap muslim belum, belum tentu mukmin kita katakan. Setiap muslim belum tentu mukmin itu mukmin yang sempurna imannya ya. Tapi kalau dasar keimanan pasti ada gitu loh. Jadi dalam ayat tadi itu kulam tu'minu kalian belum beriman. Maksudnya belum beriman dengan iman yang sempurna. Apa maksudnya ya? Naam. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Yukhraj. Naam. Wa yukhraj wa qad ihtaraqa wa sara fahma. Orang tersebut dikeluarkan dalam keadaan sudah terbakar menjadi arang. Fayudha fi nahrin min anharil jannah ini. Kemudian diletakkan di salah satu sungai daripada sungai-sungai surga fayanbut jasaduhu kama yanbutul 'ushb thumma yudkhilul jannah thumma yudkhilul jannah masyaallah akhirnya setelah diletakkan di sungai-sungai surga tadi itu di salah satu sungai daripada sungai-sungai surga tumbuhlah jasadnya sebagaimana tumbuhnya rumputan atau rerumputan kemudian dimasukkan ke dalam surga semula sudah menjadi apa tadi? arang bayangkan sudah menjadi arang Nah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Mampu, barakallahu fikum dan juga zat yang memiliki rahmat yang luas, ternyata apa diciduk. Diciduk, dimasukkan dalam apa tadi? Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Kita lihat, qaulun nadim rahimahullah taala min al-fahmi tatafahham ajsaduhum min al-adab. Jasad mereka sudah menjadi arang disebabkan karena azab. Kan dibakar terus. Nah, Fayu'idu Allah jalla wa ala tilkal ajsad wa yu'idu fiha al-hayah. Kemudian Allah taala pulihkan kembali, Allah taala kembalikan jasad-jasad mereka dan dikembalikan hidup. Summa yudkhiluhumul jannah. Kemudian Allah taala masukkan mereka dalam surga, masyaallah. Qauluhu ala nahri fil firdaus ta'ya bima'i. Dimasukkan dalam apa? Dimasukkan ke dalam sungai dari apa? Surga Berdaus, sungai yang ada surga Berdaus, yang airnya itu bisa menghidupkan. Hidup dengan sebab air yang ada di situ. Al-Firdaus huwa al jannah. Surga Berdaus ini surga yang paling tinggi. Jadi kalau antum minta walaupun kita ini bisa dikatakan banyak dosanya, kita tetap minta surga yang paling tinggi. Paham ya? Allahumma inni as'alukal jannatul firdaus. Caranya gitu. Ya Allah, aku minta kepadamu surga Berdaus, Walaupun istilahnya apa? Surga itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus ini. Naam. Kata beliau, Al-Firdaus wa ahli jannah wa wasful jannah wa yajri minhu hadan nahr. Masya Allah. Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Dan surga yang bisa dikatakan pertengahan, tinggi pertengahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya surga yang pilihan. Paham ya? Karena wasata itu terkadang maknanya pilihan Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat pertengahan, umat pilihan. Nah, wa yajri minhu hadzal dan mengalir dari surga tersebut sungai ini, sungai yang bisa menghidupkan orang yang semula dari Adam menjadi apa tadi? Arang. Qalu habbi hamilis sayri idza'a seperti biji-bijian, benih-benih yang dibawa oleh arus banjir atau sungai yang mengalir tadi itu yang kemudian tiba-tiba tumbuh karena ja'a bil hadis sahih sebagaimana datang dalam hadis yang sahih hatta idza kanu fahman udina bisyafa'ah hingga ketika mereka sudah menjadi arang diizinkan untuk mendapatkan apa syafaat ini penting fadi'a bihim dhabair dhabair akhirnya didatangkan dengan mereka dalam keadaan dhabair dhabair dhabair itu adalah apa sekelompok jamaah yang sudah terbakar sudah menjadi arang dhabair Paham ya? Nanti sebutkan nanti penjelasannya. Fabuthu ala anhar jannah. Kemudian mereka dimasukkan, dicelupkan ke dalam sungai surga, masya Allah. Thumma kemudian dikatakan ya ahlal jannah afidu alaihim. Wahai penduduk surga, siramilah mereka dengan air. Disuruh menyiram air. Orang-orang yang sudah menjadi arang tadi itu setelah dimasukkan ke dalam ke dalam apa? Ke sungai surga tadi itu, nah penduduk surga diperintahkan untuk menyiramkan air kepada mereka. Fayanbutuna nabatal hibbah takunu fi hamilis sail. Akhirnya mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya benih-benih atau biji-bijian yang biasanya dibawa oleh apa? arus jalannya air sungai. Ikut di dalam ya. Kemudian di pinggir sungai biasanya kan ada biji-bijian yang tumbuh, gitu loh. Nah, seperti itu. Dabair yakni jama'at muhtariqin atau muhtariqin yaitu jamaah dengan yang dobair itu artinya adalah jamaah sekelompok muhtarakin yang sudah terbakar. Fayulqauna fi nahrin min anharil jannah ini. Ini yang perlu di garis ini ya. Fayulqauna mereka akhirnya dimasukkan fi ke dalam sungai min ahar min anharil jannah dari sungai-sungai surga sama nahrul hayah ini. Dinamakan sungai kehidupan. Namanya apa tadi? Sungai kehidupan nahrul hayah Fayahyauna kama yahyal habb kama yahyal habbu alladhi yahmiluhu as-sayl. Maka dia tumbuh hidup sebagaimana hidupnya benih-benih yang dibawa oleh naam banjir atau eh, air sungai tadi itu. Fasail idza jara fil audiyah. Maka banjir itu biasanya kalau mengalir di suatu lembah atau sungai-sungai Nah, yahmil ma'ahul budur. Biasanya membawa bersamanya apa? Biji-bijian atau benih-benih biasanya. Ya kan? Nah, sehingga antum kadang kita merasa heran kok ada eh, pohon kelapa tumbuh di sini. Bisa jadi terkadang terbawa oleh arus sungai tadi itu. Arus air yang apa yang mengikuti apa aliran sungai tadi itu kemudian terdampar di pinggir sungai akhirnya tumbuhlah di situ. Nah, seperti itu. Fayadra'uha bil ardi fatanbut kemudian biji-bijian tadi terdampar di bumi, maksudnya terdampar di pinggir-pinggir sungai itu tiba-tiba tumbuh. Kadzalika yutrahuna fi hayat. Seperti itu pula lah penduduk neraka jahanam tadi itu yang apa? Yang sudah terbakar menjadi arang, mereka diletakkan ke dalam nahl hayat, sungai kehidupan. Fatan azal atsamuhum. Akhirnya tumbuhlah jasad-jasad mereka, tsumma ba'da dzalik yadkhuluna jannah. Kemudian setelah itu mereka masuk surga, qauluhu ka habbi hamil, yakni al-habba alladhi yahmiluhu sayl. Dipermisalkan seperti biji-bijian atau benih-benih yang dibawa oleh Naam banjir yatfahu alaih thumma yastaqirru fil ard maksudnya apa terdampar biji-bijian tadi itu kemudian mulailah tertanam di bumi di tanah thumma yanbutu wa yusbihu syajaran hayyan kemudian tumbuhlah biji-bijian tadi itu dan menjadilah pohon yang hidup Mohon salah ya. Ini kesimpulannya mengenai pelaku dosa besar barakallahu fikum sudah kita selesaikan. Ada pembahasan berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang pembahasan seputar syafaat yang insyaallah taala Nah, barakallahu fikum hidakumullah kita semuanya tetap mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diselamatkan dari siksaan api neraka karena siksaan api neraka begitu sangat dahsyatnya dan sudah kita jelaskan bahwasanya siksaan yang paling ringan adalah siksaan yang sangat mengerikan yaitu siksaan yang diberikan kepada siapa? Pamannya Rasulullah SAW berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Nasallahu alaihi wasallam ta'ala fid dunya wal akhirah walhamdulillah rabbil alamin.